sengaja kami bawakan topik kita tentang tajwid ya. Tentang ilmu tajwid. Tentu untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki materi-materi yang sudah kami sampaikan. Uh, mohon untuk dipersiapkan baik melalui tulisan ataupun mungkin untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki melalui software komputer. Mohon untuk dibuka ya materi atau pelajaran kita dari materi tajwid yang sudah kami urutkan bisa dilihat kembali dari materi perbandingan ya. Ibu dan Bapak yang sudah lihat, melihat. Baik, untuk pembacaan Al-Mushaful Murata untuk besok Ibu dan Bapak bisa persiapkan. Untuk besok adalah surah Al-Qiyamah ya. Surah Al-Qiyamah dan kemudian dituliskan dengan surat Al-Mursarat. Surat Al-Qiyamah diteruskan dengan surah Al-Mursalat. Baik Ibu dan Bapak dimanapun berada, Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan dan membaca serta memahami Al-Quran. Melalui tema-tema Al-Quran, melalui sejarah-sejarah Nabi, dan kemudian pelajaran tajwid agar kita membacanya bagus, makhrajnya bagus, Kemudian kita bisa membaca dengan bagus, bisa memahami isinya. Dan pada intinya, pada akhirnya adalah tujuannya adalah untuk mengamalkan. Kita belum bisa mengamalkan kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran, isi Al-Quran. Tentu, untuk, tentu untuk bisa memahami isi Al-Quran, kita harus belajar Al-Quran, membaca, menulis, terjemah, dan tafsirnya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, dilihat lembaran doanya yang sudah kami persiapkan. Ibu dan Bapak sudah miliki doa pemantap hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alina hikmataka wa sur'a alina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arba binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Berilah kami kepahaman Berilah kami kecerdasan Berilah kami kepindahan Berilah kami ilmumu Untuk bisa memahami Al-Quran firmanmu dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terasa sulit, semoga Engkau ya Allah berikan kemudahan untuk kami mempelajarinya. Beri kami petunjuk, beri kami hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta. Untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki softwarenya, di komputer memang ada persyaratan ya untuk bisa mengupgrade atau mengambil format-format file-file materi pelajaran kami. Komputernya harus terlebih dahulu di setting dengan font Arab ya. Tidak terlalu susah eh, yang sudah memakai XP ataupun yang sudah memakai eh, Vista itu tinggal di fontnya ya. Di eh, regionalnya, bahasanya nanti dirubah sedikit saja. Baik, Ibu dan Bapak yang sudah memegang perbandingan bagaimana cara memahami mad dan kosar ya. Nah, kita lihat komputernya ya. Sudah saya buka nih PowerPoint-nya, teng-teng gitu ya. Perbandingan. Kita baru akan bisa memahami apa itu mad apa itu kosar, apa itu huruf lin kalau memang dasarnya cukup paham bahwa harus dipahami dalam bacaan itu ada panjang ada pendek gitu ya. Yang panjang disebut mad, yang pendek disebut kosor pendek. Mengkosar sholat dari empat rakaat menjadi dua kan. Nah, sudah dibuka Pak Prianto. Ini jangan lupa gaji kita tanggal 20 ada di Parung. Sedangkan tanggal 21 yang biasanya di rumah Ibu Lisa, Pak Fauzi, mengingat Pak Fauzi ada acara keluar kota, khusus untuk tanggal 21 kita ada pengajiannya di Pesona Depok ya. Ini serbang ter, seberang terminal, <laughs> serbang seberang terminal. Nanti untuk informasi lengkap bisa menghubungi Ibu Purwati ya. Nah, jadi khusus tanggal 21 tanggal libur ini kita pengajiannya di Pesona Kayangan, iya. Ini eh, alamat rumah Bapak Karim di Ibu Yayu, Pesona Kayangan 1, BP nomor 1, Margonda Raya. Ini nanti alamat lengkapnya bisa SMS saya ataupun ke Ibu Purwati ya. Ini Ibu Purwati, ini dan tak terasa kita sudah satu tahun di Depok. Telepon Ibu Purwati 844 7402 dua, Alhamdulillah sudah hampir satu tahun pengajian kita di rumah Ibu Dokter ya Bu Lisa. Eh, pekan ini bukannya nggak mau menerima karena Ibu Lisa memang ada acara keluarga semua ke sana. Tetapi tanggal 28-nya tetap ya di Ibu Lisa, di Pak Fauzi karena kita juga selamatan satu tahun pengajian di Depok. Jadi tunggu tanggal 21 ini pengajiannya ada di Eh, Pesona Kayangan satu BP nomor satu Itu ya Margonda Raya. Depan bisa bisa dari gerbang Pesona Depok, seberang terminal. Itu ini hanya 600 meter. Bisa juga dari Pesona Kayangan samping Pisahat ya. Ini satu setengah kilometer, jadi lebih dekat dari depan terminal. Nanti untuk lebih jelasnya ke Ibu Purwati di 8447402. Baik, ternyata mudah apalagi ibu dan bapak yang sudah uh, pernah belajar bersama kami melihat infokusnya ya melalui uh, komputer. Sama seperti hari Rabu ini juga kita masih kajian kita melalui komputer dan infokusnya. Lihat perbandingannya. Uh, di sini ada ibu dan bapak sudah memiliki ya. Ada khau ada khoy. Nah ini. Ini adalah bukan matobi'i, tapi ini huruf lain yang kikal bakal jadi mad lain. Saya dilihat ya tulisannya untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki komputernya dibuka khaw dan khay huruf berbaris fathah dengan waw mati atau huruf berbaris fathah dengan ya mati tidak jadi pemanjangan khaw khay jangan khau khay jangan kita bajukan kursornya teng teng tuh ya sudah kelihatan huruf berbaris fathah khaw kemudian huruf berbaris fathah khay jadi sudah ya Inilah huruf lin, huruf lain itu. Bedakan dengan matobi'i. Tuh lihat. Huruf berbaris fatah. Kho. Dengan alif. Jadi terjadinya matobi'i kalau pasangan. Lihat lagi kembali. Huruf berbaris fata. Teng-teng. Dengan alif. Merah dan alifnya. Uh mhm. -huh. Yang birunya apa aja? Yang biru ini maksudnya hurufnya apa aja? Yang penting hijau dengan merahnya itu. Maksudnya apa? Hurufnya apa aja. Kalau dia fathah dengan alif jadilah kho panjang. Tuh. Begitu juga birunya kebetulan hurufnya di sini kho. Karena berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati jadi khi. Ya, Bu Reti. Ini. Kemudian huruf berbaris doma ya dengan waw mati. Tuh. Khu di sini yang harus dipelajari, yang harus diteliti secara seksama, yang penting hijau dan merahnya. Gitu loh. Kalau yang birunya mah hurufnya apa aja. Kalau dia berbaris fathah, dipanjangkan dengan alif. Jodohnya itu ya. Kalau berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Kalau berbaris doma, dipanjangkan dengan waw mati. Kalau begitu, yang merah huruf pemanjang ada berapa? Ada tiga. Ada alif, ya. Merah ada alif. Ada iya. Dan ada waw mati. Kapan terjadinya pemanjangan? Kapan bacaan itu dibaca panjang? Kapan jadi batu bii? Kalau yang hijau ketemu merah pasangannya. Pasangannya, jodohnya. Iya. Jodohnya berbaris fathah itu dengan alif mati alif pasti mati. Makanya nggak ada sukunnya lagi karena alif hanya hurufnya fungsinya sebagai pe, pemanjang. Nah, sedangkan iya dan wau baru jadi pemanjang kalau posisinya sukun, mati. Ya. Karena kalau alif berbaris bukan alif namanya, jadi hamzah. <laughs> Itu ya, bisa dipahami. karena ada yang bertanya, kenapa alif nggak ada sukunnya? Karena alif mah sudah sukun, sudah mati. Sedangkan ya dan wau itu hidup. Ya, hidup bukan hanya untuk khusus pemanjang saja. Baru jadi pemanjang kalau dia posisi dalam keadaan sukun. Ya. Kho, khi, khu. Matobi, iya. Kenapa? Karena huruf berbaris fathahnya kho ketemu dengan alif. Atau khi berbaris kasrahnya dengan ya mati. Atau hu berbaris domahnya dengan waw mati. Bisa dikatakan huruf pemanjang itu tiga. Apa? Alif, ya, waw. Awaya. Awa, alif, waw, ya. Boleh. Kapan terjadinya matobi'i? Kapan terjadinya pemanjangan dibaca panjang? Kalau pasangannya, kalau jodohnya. Jodoh fatah dengan alif, jodoh kasroh dengan ya mati, jodoh doma dengan waw mati. Jadi huruf pemanjang ada berapa? Ada tiga. Alif, waw, iya. Kapan dibaca panjang? Kalau ketemu jodohnya. Jodoh fatah dengan alif. Jodoh kasroh dengan ya mati. Jodoh wau, jodoh domah dengan wau mati. Kembali ke sebelumnya. Oh kalau begitu, kalau berbaris fathah dengan wau mati, bukan matobi dong. Bukan. Kalau berbaris fathah dengan wau mati, tuh huruf lain, huruf lin ialah huruf berbaris fathah dengan wau mati atau ya mati. Jadi kalau khaw bukan matobi. Tapi huruf lin dibaca panjang? Enggak. Kan wau ianya pemanjang. Iya, tapi karena tidak ketemu jodohnya. Bisa dibayangkan dalam tulisan Latin ba ba ba dengan u jadi panjang enggak? Enggak, jadi bau. ba ba dengan ba ba kan jadi ba. Kasih i jadi panjang enggak? Enggak, jadi bai. Tuh, itulah huruf lin. Lain dengan matobi i. ba ba tambah a lagi jadi ba b tambah I lagi jadi bi, bu tambah U lagi jadi bu. Hanya tiga ya dalam Arab itu, dalam bahasa Arab hanya A, I, U. E dan O-nya nggak ada. Kalaupun ada O itu huruf-huruf tertentu manakala dia berbaris fathah dominan bunyi O-nya. Ro, so, go, to, zo itu. Nah, kalau ibu dan bapak sudah bisa memahami apa itu perbedaan antara matobi dan huruf lin, rasa-rasanya ibu dan bapak sudah mulai cerdas, sudah bisa gampang memahami mad-madan. Karena mad itu berawal dari sini. Coba lihat perbandingan ya, terlihat. Sudah dilihat lembarannya atau komputernya Pak Prianto? Pak Prinanto nih, ya. Ada Mas Irfan juga sudah saya kasih softwarenya. Catatan komputer bisa menerima tulisan Arab ini kalau sudah diinstal fontnya, tulisannya. Mudah kok. Hanya waktu ya 5-10 menit komputer sudah bisa ngetik Arab. Ya. Perbandingannya dia Perbandingan antara matobi'i dan huruf lain, huruf lin tuh. Kalau matobi'i yang atas tuh berbaris fathah dengan alif jadi kho. Berbaris kasroh dengan ya mati jadi khi. Berbaris doma dengan waw mati jadi khu. Kho, khi, khu. Panjangnya satu alif. Itulah matobi'i. Sedangkan yang bawahnya huruf pin huruf lain tidak panjang. Karena fathah itu kan miliknya alif, baru panjang. Nah ini fathahnya dengan waw mati. Jadi khaw, khay. Nggak panjang kan? Beda dengan yang atas. Khaw, khi, khu. Yang bawah khaw, khay. Nah, Pak Hari tadi bilang yang birunya itu apa aja hurufnya. Yang penting hijaunya dan merahnya diperhatikan. Hijau itu baris-barisnya, merah itu pemanjang-pemanjangnya. Coba kita lihat. Tadi kan kho. Kho-nya kita ganti dengan dal. Dal, hurufnya kan tadi kho, sekarang dal. Yang penting nih, tuh, hijaunya ketemu alif. Hijaunya fatah ketemu alif. Jadi, da. Sekarang hijaunya ketemu ya mati. Jadi, di. Sekarang domahnya yang hijaunya ketemu wawu mati jadi du da bi du itulah mad to bi i atau ada orang yang bilang mad asli mad tobi itu apa sih mad panjang to tobi tabiat orang yang punya tabiat benar bacanya tidak akan kepanjangan bahasanya kasar gitu ya jadi kalau baca baca nggak ada aturan berarti tidak dia tidak punya tabiat sama kita lagi bercengkrama, lagi ngobrol, lagi makan bersama. Kan tidak boleh dahak bersendawa gitu ya. Di depan orang kan gak sopan. Apalagi mengeluarkan angin. Itu gak sopan, tidak punya tabiat. Nah ini, orang yang membaca Al-Quran tidak pakai taji, tidak panjang pendeknya kebangetan. Itu berarti dia tidak punya tabiat. Kan tabiat, kebiasaan ahlak tabiat itu ya. ya tabiat itu kebiasaan yang baik dan ataupun yang buruk. Kan ada seseorang tabiatnya begitu. Ya, kita lihat. Da, di, du. Bedakan dengan yang bawah. Pasti Ibu dan Bapak yang sudah pernah melihat belajar melalui komputer, melalui infokus ataupun tulisan-tulisan terbayang. Walaupun mungkin sekarang lagi ngulek sambal atau apa di dapur, tapi otaknya langsung jalan. Inilah maknanya teknologi. Kita kan kekurangan di teknologi kadang-kadang. Itu jujur aja kalau sekolah-sekolah non-muslim itu canggih dengan teknologinya sekolah-sekolah Islam kadang-kadang bayangan mereka kalau madrasah itu uh, tempatnya kumuh, kemudian bangunannya mau runtuh, bocor dan ini dan itu. Itu konotasi bayangan madrasah. Nah, walaupun madrasah sekarang sudah elit karena sudah ada SDIT-IT-nya, sudah bayarnya sudah mahal. Tapi yang di kampung-kampung lihat, jangankan SD sekarang, S, S, ya jangankan madrasah. SD aja kekurangan biaya baru dibangun 6-7 bulan dan rubuh lagi. Ini Masya Allah ya. Padahal kalau sesuatu bangsa mementingkan pendidikannya seperti Jepang, Malaysia atau yang lain maju. Di kita tuh potensi untuk maju, untuk pintar tuh banyak. Tapi entah kenapa ini ya, kita mari berpikir bersama, tidak menunjuk orang, tidak menyalahkan orang dulu. Kenapa? Ada apa dengan pendidikan di kita? Padahal diakui orang-orang kita pintar-pintar loh. Banyak orang-orang kita karena di sini tidak dihargai, uh, ya teknologi IT-nya langsung di, diambil oleh orang luar. Gajinya nggak tanggung-tanggung di luar negeri. Ya bahkan menurut cerita orang tua, orang pintar di Malaysia itu asalnya dari Indonesia. Tapi kenapa? Nah, ya itu bahasanya lain lain, lain kesempatan. Jadi perbedaan antara matobi dan huruf lin cukup jelas. Cukup jelas apa Pak Ari? Kalau matobi berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasrah dengan ya mati. Berbaris domah dengan waw mati. Sedangkan huruf, huruf lin. Huruf berbaris fathah dengan waw mati. Atau berbaris fathah dengan ya mati. Jadi bisa disimpulkan kalau matobi dibaca panjang. Kalau huruf lin tidak panjang. Huruf lin. Huruf lin nanti cikal bakal jadi mad lain atau madlin. matobi cikal bakal jadi mad arid sukun. Ya, nih perhatikan. Saya bilang birunya mah apa aja. Yang penting dilihat hijau dan merahnya. Kalau hijaunya itu patahnya ketemu alif, ya dilihat tuh, reng-reng. Enak komputer ya. Huruf berbaris fathah dengan alif, da, berbaris kasroh jadi di, berbaris domah jadi du, da, di, du. Kita ganti yang bawahnya berbaris patah dengan waw mati, dau. Berbaris patah dengan ya mati jadi dai. Panjang? Tidak. Kalau huruf lain tidak panjang. Karena tidak tidak pasangan. Karena pasangan alif itu baru panjang, patah itu dengan alif. Kasroh itu dengan ya mati. Domah itu de dengan waw mati. Dadidu. Yang bawah, dau, dai. Kita lihat. Tari bilang yang birunya mah apa saja. Yang penting hijau dan merahnya. Betul. Kita ganti dengan green. Tuh. Eh, greennya biru dah. Nah, sedangkan hijaunya fathahnya Nah, ya, fathah dengan merah jadi go. Kasroh dengan ya mati jadi ri. Domah dengan waw mati jadi ru. Ro, ri, ru. Panjang, panjang. Berapa panjangnya? Satu alif atau dua harokat. Apa namanya? Matobi'i. Dibaca panjang? Iya, karena jodohnya. Jodohnya fata dengan alif, jodohnya kasro dengan ya mati. Jodohnya doma dengan waw mati. Go, ri, ru. Sedangkan kalau fatahnya dengan waw mati atau fatahnya dengan ya mati bukan matobi'i tidak dibaca panjang. Itulah huruf lin. Mana? Jadi go, ri. Arin, ah, arin. Ya, kita ganti dengan sod. Coba. Sod. Tuh birunya ya. Hijaunya tetap patah dengan alif jadi so. Si. Su. Bisa dilihat? Hijau yang penting hijau dengan merahnya. Birunya mah apa saja. Kalau dia berbaris patah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati, itulah matobi'i. Dibacanya enak, panjangnya satu alif tapi jangan kepanjangan. Gimana? so, si, su. Yang lain, yang bawah dilihat. Yang bawah juga sama hurufnya kan? Sama hurufnya biru, tapi ketemunya hijaunya ketemu merahnya lain. Kalau yang bawah, huruf berbaris fathah dengan wau mati atau huruf berbaris fathah dengan ya mati tidak panjang. Itulah huruf lain, huruf lin. Gimana bacanya? So, say. Ya. Dilihat komputernya, tulisannya kan sudah saya bagi besar-besar. Nah, kita ganti yang birunya sekarang dengan kaf. Merahnya sama hijaunya tetap. Ka, ki, ku. Fatah dengan alif. Kasrah dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Itulah mad tobi'i. Atau mad asli. Coba lihat yang bawahnya. Kau, kai, panjang, enggak karena jodohnya fathah dengan alif. Di sini itulah huruf lin, bagikan diptong bahasa Indonesia. Mari kita main ke pantai di pulau sambil makan somai katanya. Kata ibu-ibu, disaksikan oleh Andi sambil makan capcai Oh, ai ai gitu ya. <laughs> Itu ya. Itu hanya bercanda saja. Ka ki ku. Panjang, panjang. Itulah matobi'i. Matobi'i itu apa? Huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Terjadi pemanjangan kalau ketemu jodoh. Jodohnya pasangannya fathah dengan Alif. Pasangannya Ibu Lisa dengan Pak Fauzi. Pasangannya Pak Agus dengan Ibu Ani. Pasangannya Pak Tabri dengan Ibu. Itu Pak Hartono dengan ibu. Akan pasangan. Itu ya. Nah, pasangannya Bu Yayu sama Pak Karim. Nah, itu kan. Nah, sedangkan yang bawah nggak pasangan. Oh, Bu Reti juga ada pasangannya, Pak siapa? <laughs> itu ya. Masing-masing punya pasangannya, itu ya. Ka ku. Yang bawah bukan pasangannya. Kau, kai, itu. Karena miliknya patah harusnya dengan alif. Tapi ini fatah dengan waw mati atau fatah dengan ya mati tidak panjang. Itulah huruf lin. Kenapa Pak Ari diulang-ulang? Ini dasar. Kalau dasar ini nggak paham, ah, susah deh untuk memahami tajwid mad-madan ini. Karena puncak tersulit dalam pelajaran tajwid adalah makhraj huruf dan ini mad-madan ini. Kita buktikan. Kita ganti dengan ro. Ro, ri, ru. bi pasangan kan? Sekarang huruf linnya. Rau, rai, pasangan? Tidak. Tidak panjang kan? Itulah huruf lin. Nah, sekarang kita contoh mad adli sukun. Dilihat tulisannya Alkitabu. Iya, Alkitabu, Alkitabu warnanya hijau, eh biru ya, masih biru. Iya, karena belum diwarnain. Saya pajuin lagi ke soalnya. Treng treng. Oh, Alkitabu taknya merah, lampunya hijau. Kenapa sih memang? Oh, iya, Alkitanya Matobi'i, bunya kosar. Apa isi kosar? Huruf hijaiyah yang sudah berbaris, belum ada pemanjang. Alkitab bu, Itu kalau mau dibaca kan, Zalikal kitabula la Jadi maksudnya dibaca karena tidak dihentikan. Nih, treng-treng. Sama alkitab bu. Taknya matobi ibunya kosor, kosar, bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada pemanjangnya. Taknya matobi bu Belum ada perubahan. Oke, bajuin lagi komputernya. Teng teng. Oh, alkitabu itu kalau berhenti membacanya seakan-akan di atas baknya berubah menjadi sukun. Nah, jadi dibacanya alkitab. Asalnya kan Alkitab, Bu. Lalikal kita. Bu, cuma satu alif kan? Taknya. Nah sekarang, karena matobi iketurmu satu huruf hirup dihentikan, itulah mad adli sukun. Mad panjang aridoh tuh barisnya baru saja li sukun yang berubah jadi sukun. Tapi itu pun hanya dalam bayangan, hanya dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Jadi alkitab, Bu, kalau dihentikan jadi Alkitab. Mad arid disukun. Kenapa? Karena matobi'i ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya. Yang dihentikan seakan-akan di situ jadi sukun. Karena berhentinya bu, Jadi alkitab. Makanya hukumnya sekarang menjadi dua. Satu mad arid disukun. Keduanya kol-kolah kubro. Kenapa? Karena ba itu bagian dari huruf kokolah baju di toko atau kotu jadin. Ba ini kalau mati atau dimatikan jadi kokolah. Alkitab. Mad arid li suku. Mad arid li sukun. Dan kokolah kubro. Kubro yang apa? Yang kabir. Karena ujungnya tidak bertasdid. Oh bingung. Udah dikit-dikit aja. Tetapi bukan bukan mad arid disukun. Kan syaratnya mad, saat syaratnya mad arid disukun kalau ada mad tabi'i ketemu satu huruf hidup jika dibaca berhenti, jika dihentikan, jika dimatikan. Nah, sekarang at-takasur kan mad tabi'i tuh, at-takasuru. Mad tabi'i kan kaknya ya, sudah ada tulisannya merahnya ada at-takasuru. Kalau dihentikan tidak jadi mad arid disukun. Kenapa emang? Karena setelah matobi'i ketemu dua huruf kosar. Dua huruf kosarnya mana? Sa dan ro. Jadi alhaqumut takasuru jika dihentikan jadi alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur. Kan matobi'i pari, betul. Kaknya matobi'i, tetap dibaca matobi'inya. Tapi si kak ini nggak nggak jadi alhaqumutakasur. Enggak. Kenapa? Karena setelah matobi'inya ketemu dua huruf kosar. Inilah yang pengajian bertahun-tahun, 20 tahun, 10 tahun nggak pernah nyambung. Bukan ustadz ustadzahnya yang nggak pinter, ustadz ustadzahnya mah pinter. Cuman mungkin kitanya tidak sesuai, tidak selaras keilmuannya atau trik pengajarannya. Nah dengan warna-warna seperti ini kita paham. Dimanapun ada matobi ketemu satu huruf hidup jika dihentikan, jika berhenti, jadi madari disukun. Jadi madari disukun itu tidak harus di akhir ayat. Walaupun nanti ada yang boleh berhenti permanen, ada yang tidak boleh berhenti. Kan di alif lamim sama. Alif lamim Zalikal kitabu la raibafi hudalil muttaqin. Ujung. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tuh, ada mad asli karena ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad asli disukun. Hanya tinggal di situ boleh berhenti tetap permanen apa enggak gitu. Ya ila akhir ayat. Nah ini at-takasuru bukan mad asli disukun. Kalau begitu apa? Al-hakumut takasuru kaknya matobi'i, saknya kosar, ruhnya juga kosar. Kalau matobi'inya ketemu dua huruf kosar, tidak jadi mad ada disukun. Tetap aja ka-nya tobi sa dan ro-nya kosar. Dan, dan jangan dan tidak ada mad di disukun dan jangan dibaca panjang. Bacanya gimana? Alhaqumut takafur. Alhaqumut takafur. Bagaimana dengan yang ini? Sama, ini juga bukan mad di disukun mana? Alhaqumut takafur hatta surtumul makobir, Jangan hatta surtumul makobir, Jangan hatta surtumul maqabir. Kan ada matobi'inya, Pak Hari. Tuh, kok itu berbaris fatah dengan alif. Betul. Tapi setelah matobi'inya, ada ba dan ro. Ada dua huruf kosar. Ada dua huruf bacaan pendek yang menjadi mad di sukun menurut penelitian yang sudah kami lakukan kalau setelah matobinya ketemu satu atau mad asli ya, matobi atau mad asli selama kalau ketemu satu huruf kosar, jika berhenti membacanya, matobi atau mad aslinya berubah menjadi panjang. Asalnya satu alif, jadi dua alif setengah, eh, jadi lima harokat. Jadi, alhaqumut takasur hatta zurtumul makobir bukan mad aridlis sukun. Karena setelah mad tabi'inya ketemu dua huruf kosar. Itu. Bagaimana dengan yang ini? Khaufun al-kitabu. Nah, kita sudah paham yang merahnya khau. Huruf berbaris fathah dengan wow pasangan bukan? Bukan. Itulah huruf lin khaufun, khaufin. Bagaimana dengan al-kitabu? Nah, al-kitabu kan matobi itu. Alkitab, bu, Dihentikan jadi Alkitab. Itulah mad ada disukun di perbandingannya. Kita lihat perbandingan sebelahnya. Khaw. Mad tabi'i bukan, itu huruf lin. Kalau huruf linnya bertemu dengan satu huruf hidup jika berhenti membacanya, maka menjadi mad lain. Khawfun Khawfin, Jadi Khawf, Khawf Tuh. Itulah perbedaan perbandingan antara mad, adid disukun dan madlin. Alkitab bu, jika dihentikan membacanya menjadi alkitab. Khaufun. Khaufun jika berhenti membacanya jadi khauf. Khaufun dihentikan jadi khaufun ada yang panjang nggak ada. Tapi kalau dihentikan dibaca menjadi panjang. Khauf. Alkitabu ada yang panjang, ada matobi'inya tak. Apakah jadi dibaca panjang? Tidak. Alkitabu menjadi alkitab. Itulah mad aridli sukun. Perbandingan antara mad aridli sukun dan madlin cukup jelas. Kalau mad aridli sukun sebelumnya matobi'i. Kalau madlin sebelumnya huruf lin. Tapi ada beberapa ustad antara mad aridli sukun dan madlin disamakan. Iyalah, kan mad panjang. Auridoh baru saja. Lisukun yang berubah menjadi sukun. Antara madli dan madali sukun sama-sama juga. Tapi kita coba kita bedakan karena beda prosesnya. Kalau mad disukun sebelumnya mad tobi'i. Kalau huruf mad, mad lain sebelumnya huruf lin. Kalau mad disukun sebelumnya pasangan mad tobi'i. Kalau huruf lin, kalau madlin sebelumnya huruf lin tidak pasangan. Karena jodohnya fatah itu dengan alif. Ini fatahnya dengan waw mati atau fathahnya dengan ya mati. Tuh, alkitab bu jika dihentikan menjadi alkitab. Begitu juga kitabun. Kenapa tadi alkitab bu sekarang kitabun? Ceritanya panjang, ini harus belajar nahu. Jadi alif lam itu kalau kemasukan eh, maaf, kalimat isim itu kalau kemasukan alif lam tanwinnya jadi hilang alkitab bu Kenapa alkitab alkitabu? Jadi mubtada. Nanti lain lagi kalau fil kitabi, masukkan huruf jar. Makanya belajar minggu, belajar tentang sorobnya bahasa Arab dikit-dikit aja dulu ya. Nah, kita pun karena tidak ada alif lamnya maka ada tanwin ciri isimnya. Kita pun ah itu mah enggak usah bingung ya. Yang penting pada ada di tuh kita pun taknya matobi ibunya kosar. Nah, kita pun kalau dihentikan menjadi kitab Itulah mad arid li sukun, Mad arid li lisukun matobi'i ketemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya. Jika dihentikan. Kalau nggak dihentikan apakah ada yang panjang mad arid li sukunnya? Nggak ada. Adanya sebagai matobi aja sama huruf kosar. Bagaimana dengan al-alimu? Kenapa tandunya tidak ada? Karena ada alif lam. Al-alimu jika dihentikan menjadi al-alim. Itulah mad arid li sukun. Bagaimana dengan alimun? Sama saja alimun jika dihentikan menjadi alim. Itulah madari disukun. Bagaimana dengan al-ghafuru, algofur ghafuri al Kok ada ri, ada ru, ada ro? Ya inilah bahasa Arab uniknya, tergantung kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf jar, ya lain lagi. Kalau tidak ada, tetap marfu. al jika dihentikan jadi algofur Itulah mad arid disukun. Begitu juga dengan gofurun jika dihentikan menjadi gofur. Itulah mad arli sukun karena matobi'i ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya, dihentikan membacanya. Nah, bagaimana dengan khaufun? khau kan bukan matobi'i Pak Ari. Betul. khau itu huruf lin. Huruf lin ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya, sama panjangnya seperti mad arif disukun. Hanya namanya beda. Di sini mad lain. Walaupun ada orang yang menyamakan. Khaufun, khaufin. Jika dihentikan menjadi khauf. Itulah mad lain atau madlin. Bagaimana dengan wasaifi, wasaifu, wasaifa? Kenapa sih Pak Ari ada wasaifi, wasaifa, wasaifu? Itulah bahasa Arab. Jadi kalimat itu tergantung kedudukan kalam. Kalau dia sebagai mubtada berarti marfu, Ayah ya wasaifu. Kalau sifat nanti naat dan man'ut mengikuti. Wasaifi atau wasaifu, wasaifu, wasaifa sama aja kalau dihentikan menjadi wasaif. Jadi mad lain. Orang tapi baca, nah ini perlu dilatih nih, perlu diingatkan jamaah ibu dan bapak kita akan belajar huruf lin. Karena banyak orang Wasaib bacanya wasaib. Itu ya. Eh, Kau kaulu jadi kaulu. Nah ini kai jadi kai jadi kai. Nah, nanti kita belajar ya. Belajar tentang huruf lin ini. nih ya. Wasaifi wasaifu jika dihentikan menjadi wasaif. Al-yauma jika dihentikan menjadi al-yaum. Kalau tidak dihentikan apakah ada yang panjang? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada yang panjang nggak al-yauma? Nggak ada. Tapi kalau dihentikan al-yaum jadi mad lain. Gampang belajar, memang mudah insyaallah dengan alat. Terlebih untuk ibu dan bapak yang sudah pernah datang ke taklim membayangkan pelajaran melalui komputer. Apalagi ibu dan bapak di rumah memang memiliki komputer, silahkan ya. Nih, nggak percaya betapa mudahnya belajar kita ini. Nah, datang ke taklim, hari Jumat hari Jumat tanggal 21 ini mengingat Ibu Lisa ada acara keluar kota Pak bersama Bapak Fauzi. Jadi kita pengajiannya ada di Pesona Depok ya, seberang terminal. Nah ini untuk lengkapnya nanti ke Ibu Purwati ya. 8447402. Kajian kita ada di eh, Pesona Kahyangan 1. Nih ya alamatnya. Khusus untuk Jumat ini aja tapi Jumat depan kita syukuran satu tahun pengajian di Depok. Pesona Kahyangan 1 BP nomor 1 Margona Raya. Ini dari de, e, eh, depan masuk bisa dari gerbang ya, bisa dari gerbang, gerbang itu situ masuk ya bisa bisa dari Fisahat. Nanti tanya ke Ibu Purwati aja lebih jelas 8447402. Margonda Raya depan ya masuk ya ini gerbang Pesona Depok. Terminal Depok di samping Plaza Depok. 600 meteran lah dekat. Atau bisa juga masuk dari pesona kayangan samping Pisahat. Ini satu setengah kilometer. Mana aja yang dekat ya. Lebih jelas nanti dengan Ibu Purwati di 844-7402. Hari kami saya ada pengajian di Parung jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya, ya dari Pasar Parung ke arah Ciseeng ada pom bensin, ada SD Impres, ada Indomaret masuk sana ya Pila Barung di sana ya. Silahkan. Hari Kamis, hari Jumatnya tanggal 21 kita ada ngaji biasanya di rumah Bulisa kita ngaji pindah sementara untuk Jumat ini di Pesona Kahyangan satu Tapi tanggal 28-nya tetap tetap di Pesona Kahyangan di eh, Jalan Kartini 58 hanya untuk pekan ini. Kita lihat betapa mudah belajar dengan komputer ya. Saya kan nggak punya komputer, Pak Ari. Komputer saya punya, tapi males lah ngebukanya ibu rumah tangga ya, <laughs> tahu Ibu Pri. Anak saya mah jago semua, IT semua, dari ITB, dari ini, dari itu. Tapi saya kan sibuk di dapur. Iya, memang umumnya ibu-ibu kalau sudah di dapur ya seperti itu. Tapi percaya sama saya. Dengan komputer sekarang cuma tiga empat langkah sudah jalan. Nih lihat ya. kokolah kokolah di buku wajib di halaman 46. Saya ingin menyampaikan betapa mudahnya belajar kita. Kolkola, Huruf kolkola ada lima. Kof, to, ba, jim, dan dal. Atau kot, kot bujadin. Kot bujadin. Ya. Kof, to, ba, jim, dan dal. Bisa juga di Indonesia disebut baju di toko. Baju di toko. Kebal, kebal, balik ya. Dari ba dulu. Dikasih patah ba. Jimnya dikasih doma, maju. Baju, dalnya dikasih kasroh baju di balik ke tok. Toknya dikasih fatah, to, koknya kasih patah. kok baju di toko. Jelas kan? Bahwa huruf Arab itu tidak ada O. Tapi huruf-huruf tertentu bunyi O. Berbaris patah tuh. Nggak bojo di toko. Baju di to, toko. Pak Prianto, Pak Prinanto, to. Itu Ibu Agus, nggak Ibu Agus. Enggak. <laughs> ada huruf Pak Hartono, iya. ya Gitu. Bu Ratna, iya ya itu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya bapaknya. Nih, kof, to, ba, jim, dan dal. Kita lihat betapa mudahnya. Kol-kolah dibagi dua. Ada kol-kolah sugro, ya. Ada kol-kolah kubro. Kapan sugro, kapan kecil, kapan kubro besar. Kol-kolah itu ada dua. Ada kol-kolah sugro, ada kol-kolah kubro. Kol-kolah kecil ini terjadi ya kalau huruf-huruf kol-kolahnya itu sudah mati umumnya ada di tengah ayat atau memang dia berada di posisi akhir seperti lam yalid walam yulad ujung kan Nih. ada dua macam yaitu kolkolah sugro kolkolah kecil dan kolkolah kubro besar nah nanti yang kubro ini dibagi dua kalau ujungnya hidup berbaris tapi tidak ada tasjidnya jadi kolkolah kubro yang kabir kalau ujungnya ada tasjidnya jadi kolkolah kubro yang akbar tabe kita lihat contoh ya. Nih, kokolah sugro ialah bunyi huruf kokolah yang matinya asal. Asalnya sudah mati. Mana lihat? Ya betari. Mana huruf kokolahnya? Ba toh? Kokolah enggak? Iya. Kokolah. Kenapa? Karena huruf banya sudah mati. Ya betari. Logikanya gaji itu tidak se tidak sebesar bonus kan? Gaji ada setiap bulan. Sedangkan bonus tidak ada. Maksudnya kolkolah kecil itu selalu ada ibarat gaji kan? Karena syaratnya kolkolah itu harus mati atau dimatikan. Nah ini sudah mati berarti kolkolahnya selalu ada. Sedangkan bonus ada kalau perusahaan kan untung. Ini tiap bulan lagi bonus perlu dia anda. Nah itu kolkolah kubro. Kolkolah kubro itu ada kalau dihentikan membacanya. Dan terjadi pada huruf kolkolah memang. Jadi kalau tidak tidak dihentikan tidak ada kolkolahnya. Lihat Ya betagi dihentikan jadi tidak dihentikan karena banyak sudah mati. Ya betagi. Kokola sugro. Plesetannya kokola sukro. Karena di atas hurufnya ada sukronya itu. Ya, lihat merah. Baknya merah. Karena double jadi ya be, ya tagi. Ya ke tuh. Ya ke balu. Kopnya mati tuh. Itu kokola sugro. Nah, kokola kubro, kokola besar ialah bunyi huruf kokolanya yang matinya bukan asal dia mati karena dihentikan. Terjadinya kokolah kalau dihentikan. Walaupun ada pengecuali untuk lam yali dua lam yulad di akhir ya kokolah sugro karena di akhir. Tapi umumnya seperti ini pengertiannya. Jadi kokolah kubro, kokolah besar ialah bunyi huruf kokolahnya yang matinya bukan asal. Dia mati karena dihentikan. Mana? Bahi, jin. Huruf kokolah bukan? Iya. Apa? Jim. Kokolah bukan? Bukan. Kok gimana sih? Ya saya tanyanya huruf kolkolah bukan, bukan. kolkolah, bukan, bukan kalau tidak dihentikan. Huruf kolkolah iya jinnya, tapi bukan kolkolah karena bahijin. Kalau dihentikan membacanya bahij itulah kolkolah kubro. Huruf hidupnya jim, bahijin dihentikan seakan-akan di atasnya ada sukunnya, dibacanya menjadi bahij. Bagaimana dengan ishako? Koknya kok huruf kolkolah? Iya, kolkolah? Bukan, karena tidak dihentikan. Kalau ishaq berhenti membacanya jadi ishakok Jadi kolkolah kubro, kolkolah besar. Bagaimana dengan wataba? Wataba, kolkolah, huruf kolkolah? Iya, kolkolah? Bukan. Kapan jadi kolkolah? Kalau berhenti membacanya watabe. Itu. Karena berhenti membacanya dan huruf kolkolahnya bertasid makanya kolkolah kubronya menjadi akbar kolkolah kolkolah kubro akbar apabila huruf kolkolahnya dihentikan dan huruf kolkolahnya bertasjid bersidah tasjid wataba dihentikan jadi watab itu bagaimana dengan bilwasidi kolkolah bukan huruf kolkolah iya dalnya kapan jadi kolkolah kalau dihentikan membacanya bilwasid bagaimana dengan kasaba kolkolah bukan huruf kolkolah iya baknya Kapan jadinya kol Kalau dihentikan. Kasab. Asomadu juga dihentikan menjadi as-somad. kol kubro. Kabir apa akbar? Kabir. Ahadun juga dihentikan. Ahad. kol kubro yang kabir. Al-falak juga begitu. kol kubro yang kabir. Al-uqadi dihentikan jadi al-uqad. kol kubro yang kabir. La syahid juga sama. kol kubro yang kabir. Masyhur juga sama. Kokoh kubro yang kabir. Ya mudah Pak Ari belajar. Mudah insya Allah. Itulah makanya dalam beberapa Quran. Belajarlah Al-Quran karena Quran itu mudah. Kenapa sulit? Mungkin ibu dan bapak belum menemukan trik dan caranya. Oleh sebab itu mari bergabung. Hari Kamis insya Allah saya ada taklim di pesona, uh, di Parung ya. Pila Parung. Jadi Pasar Parung ke arah Ciseeng. Nah, itu nanti ada pom bensin, ada SD Impres, ada Indomaret, masuk ke situ ke Pila Parung. Jam 9 insya Allah saya sudah ada di sana, di Parung sampai jam 12. Karena berbarengan dengan acara maulid Nabi. Tapi saya tidak memberikan tausiah maulid Nabinya, karena saya hanya memberikan materi tajwid. Sedangkan Jumatnya, untuk Jum khusus Jumat tanggal 21, kita pengajiannya tidak di rumah Bulisa, tidak di Kartini 58. Tapi pengajian kita khusus untuk tanggal 21 di Pesona Depok. Tanggal 28-nya tetap kembali ke Kartini 58. Untuk lebih jelas, silahkan hubungi Ibu Purwati di 8447402. 8447402. Hari Rabu saya ada talim juga di Bidakara terbuka untuk umum. Silahkan Ba'da sholat zuhur dengan komputer dan infokusnya. Yang ingin ngopi program-program kami tentu eh, komputernya harus diinstal terlebih dahulu sedikit saja. Insya Allah ibu dan bapak bisa menikmati betapa mudahnya belajar Al-Quran, belajar tajwid, dan ternyata bukan pintar untuk sendiri, bisa mengajarkan kepada yang lain. Itulah target kami memberantas buta huruf Al-Quran melalui membaca, memahami Al-Quran dan tajwid. Insya Allah yang kita harapkan negeri ini pintar Al-Qurannya, bisa membaca, bisa memahami, dan akhirnya bisa mengamalkan menjadi insan-insan yang muttaqin, yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah karena tahu tunduk pada peraturan undang-undang yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadisnya. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. hari ini hari eh, Selasa hari ke-18 di bulan Maret tahun 2008 Selamat pagi para pedagang Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari Selasa pagi kita kembali berjumpa dan uh, satu perjumpaan yang cukup bagus. Karena itu kami menyampaikan salam untuk Anda semuanya dan uh, selamat berbahagia di hari jadi Anda di 85904785 Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami atau lewat uh, pesan pendek di 021937602665. Telepon sudah terdengar jaringan ini. Sudah masuk. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Halo. Halo, siapa nih? Halo, uh, Sutami. Sutami. Iya. Di mana Mbak Sutami? Maaf Pak, nggak dengar amat. Halo. Halo. Di mana alamatnya ini ya? Hah? Alamatnya di mana kau? Di Jati Keramat. Jati Keramat Pondok Gede ya? Iya. Iya, yang ulang tahun siapa, Sutami? Oh, yang ulang tahun ajar saya. Siapa namanya boleh tahu nama? Uh, Mariono. Mariono. Hmm. Ulang tahun keberapa nih Mas Mariono? Yang ke-28. 28 gimana ucapannya nih? Uh, selamat ulang tahun. Mm -hmm. uh, semoga panjang umur, mm -hmm. sehat selalu. Iya. Yeah. Uh, salatnya nggak bolong-bolong. Mm -hmm. mm -hmm. Murah rezeki. Mm -hmm. uh, sama makin sayang sama aku. Hmm. Iya, makin sayang yang penting itu. Uh, Makmur rezekinya panjang umurnya, penting semua. Uh, uh. Iya. Aku mau ucapin ulang tahun juga dong, satu lagi buat orang eh, orang tua aku. Wah, iya, silakan silakan. Uh, ulang tahun perkawinan. Perkawinannya keberapa ya, nih orang tua? 35 tahun. 35 tahun. Oke, okay, silakan. Uh, semoga uh, menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Insyaallah hmm, murah rezeki. Hmm. Se uh, ibu sehat selalu sama bapak. Hmm. Terus bapak juga makin sayang sama ibu. Hmm. Hmm. Boleh request nggak? Boleh. Uh, minta lagu dong. Uh, ini uh, ada Nuno and Yofi itu loh. Nuno and Yofi, <laughs> iya. Tapi yang bukan menjaga hati yang satu lagi itu loh. Apa dong? Al, ah, aku lupa. Ah, lupa. Uh -uh. Judulnya tahu ah aku lupa ya. <laughs> judulnya ah aku lupa. Aku lupa judulnya <laughs> yang satu lagi itu loh. Ya pokoknya Nuno and Yofi nanti putar deh ya. Oke. Okay. Oke okay, deh. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya di lima. Hmm, ya belum ada yang masuk ya. Oke, kalau begitu saya mengapa ini kok mengapa? <laughs> saya cek ini ya. Ali di Bogor mau mengucapkan selamat ulang tahun buat ponakanku Tiasno yang ke-10. Semoga panjang umur, tambah pinter, and berbakti pada kedua orang tua. Lagunya dari Peter Pendong, Menghapus Jejakmu. Dreams, wah ini lagu yang bagus memang diminta ya. Peter Pan nanti diputarkan. Sementara telepon sudah masuk ini. Ya, halo, selamat pagi. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kok saking anu nih? Saking pundi? Saking Berlan ini. nih Rum-rum. rum udah makan ulang nasi ya, dong? Oh, enggak, Kang Mas. <laughs> Sinten ingkang ngombarwarsa enjing menika? Aduh, ini um, eh, kayaknya nggak nggak nggak ngerti nanti Bang Tan kalau kita ngomong. Nah, ini monggo monggo monggo kemaman bahasa bahasa anu Inggrisnya. <laughs> Bang Tan, ya. yang ulang tahun itu Bapak Endang Nata, suaminya Ibu Hidayati yang di hutan kayu. Hidayati. Hidayati, Bu Ida. Bu oh, Ida, iya iya Ibu Ida. Ya. Pak Endang namanya ya. Kenapa? Namanya Pak Endang. Pak Endang. Endang, Endang ya. Endang, Endang. Endang, Endang, Pak Endang. Endang Ulang tahunnya ke berapa katanya nih? 58 Bang Dan. Oh, udah tua ya. Masih muda, eh masih muda. <laughs> pada Bang Dan. Oh, udah tua ya. ya untuk Bang eh untuk apa Bang sampai Bang Dan. Hmm. Untuk Pak Endang Nata, hmm. kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun. Hmm. Semoga panjang umur, sehat walafiat, hmm. dimudahkan rezeki yang bermanfaat. Hmm terus makinnya makin ini Bang Dah ya. Makin apa? Masih makin ganteng. Iya. <laughs> Kali. Iya harus itu. <laughs> iya dong. Hmm. Istrinya juga cantik. Iya terus mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah amin. Ya, Bang Tan, ya. mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Yang di depan siapa Bang Tan? Andi Pranasta. Oh, Mas Andi yang aduh kita manis. <laughs> tahu aja lagi. Ya tahu dong, orang senyum-senyum aja kalau Mas Andi. Eh. Lagunya dong Mas Andi. Kenapa? Lagunya sempurna. Waduh. Sempurna? Oh, biar untuk Pak Iyalah ya Bang Tan. Nggih. Sugeng ngayahi tugas ngantos tuntas. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nikmati lagu sekarang.